Kita masih pada pembahasan terkait dengan salatul maridi jalisah solatnya seseorang yang sakit dalam keadaan duduk. Dan telah kita jelaskan dalam bab ini terkait dengan kaifiyah tata cara salat ketika seorang dalam keadaan sakit dan sakit yang dimaksud di sinilah sakit yang dia tidak mampu untuk berdiri atau dia mendapatkan rasa berat yang sangat sehingga dengan itu ketika dia memaksakan untuk berdiri pada sholatnya dikhawatirkan sakitnya akan bertambah atau terlambat tertunda kesembuhannya nah, maka di sini dia menggunakan tata cara atau kefiah solatnya orang yang sakit. Kemudian seorang yang sakit dia tetap diperintahkan untuk sholat dalam keadaan berdiri ketika dia mampu. yang disebutkan dalam hadis Imran bin Husain riwayat Al-Bukhari sholli qa'iman. solatlah engkau dengan berdiri. Fa'ilam tas tati faqa'idan. Kemudian ketika engkau tidak mampu untuk berdiri, maka duduklah. Dan telah kita jelaskan terkait dengan sifat duduknya dalam sholat orang yang sakit. Bahwasanya tidak ada dalil yang secara khusus menyebutkan kaifiah tertentu. Namun dia duduk dengan semampunya atau yang semudahnya. Fa'ilam tastati' fa'ala janbin. Kemudian cara yang berikutnya adalah ketika dia tidak mampu duduk, maka dia berbaring. Berbaring di atas sampingnya, baik kanan ataupun kiri. Nah, dan disebutkan dari mayoritas jumhur ala ilm mereka mensunnahkan untuk menghadap ke arah kanan sehingga wajah dan kakinya mengarah kiblat. Nah, Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan disunahkan bagi yang mudah baginya. Disunahkan yang mudah baginya. Ketika dia mampu menghadap kanan maka ini diperbolehkan ataupun sebaliknya. Kemudian cara yang terakhir yang keempat adalah dengan Mustalqin ala dhahri. Dia salat dengan terlentang ya atau tertidur ya. Posisi seseorang yang tidur. Nah, menghadapkan wajahnya dan kakinya ke arah kiblat. Kemudian pada permasalahan yang terakhir, al-mas'alah al-khamisah. Permasalahan yang kelima terkait dalam bab ini yaitu permasalahan ketika seorang muslim ya, dia merasakan sakit atau sedang sakit namun dia tidak bisa melakukan keempat tata cara yang telah kita jelaskan yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang ada dalam bab ini bagaimana yang dia lakukan kaifiah apa yang dia gunakan untuk menunaikan sholat misalkan ketika seorang sakit terkena musibah terbakar Waliyadzubillah jasadnya seluruhnya terbakar habis Nah, dan dia dirawat. Nah, selama masa perawatan ini ya bisa kita gambarkan bahwasanya dia dalam keadaan tidak mampu bergerak sama sekali. Iya kan? Terbakar seluruh tubuhnya. Yang tersisa hanyalah kedua mata, akalnya dan hatinya. Nah, tangannya tidak bisa bergerak. Nah, Eh, tubuhnya, tidak bisa dia dudukkan. Namun dia sadar. Dia sadar. Seperti ini. Seorang yang terkena musibah kebakaran, terbakar seluruh tubuhnya. Kemudian atau dia sedang atau nam, dia mengalami hadisah kecelakaan. Waliyadzubillah, mengalami kecelakaan yang sangat fatal sehingga e, kondisinya sangat parah. Tidak mampu bergerak, ya, tidak mampu untuk duduk. Nah, Berarti kan dia tidak bisa melaksanakan kaifiah yang empat ini. Tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring ke kanan ataupun kiri, ataupun tidak bisa terlentang. Ya mungkin posisinya terlentang saja. Ya tapi dia tidak bisa menurunkan e, kepalanya untuk ruku ataupun sujud. Nah, taib. Atau misalkan sakit yang lainnya seperti seorang yang terkena penyakit shalal, ya atau penyakit stroke Nah, seluruh saraf dalam tubuhnya itu mati. Tidak bisa bergerak sama sekali. Namun akalnya masih berjalan. Nah, matanya masih dapat melihat dengan normal. Yang seperti ini. Nah, atau contoh yang lainnya seorang terkena penyakit kanker, sarotan. Nah, ada yang semisalnya. Almuhim penyakit-penyakit yang sudah sangat berat sekali sehingga tidak bisa menggunakan Kaifiah empat ini. Nah, di sini para ulama mereka berselisih pendapat terkait dengan permasalahan ini. Nah, bagaimanakah salat orang seperti ini keadaannya? Di sini terdapat dua kaul. Di dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama menyatakan Idza lam yastati' bihadhihi al-kayfiyatil al-arba' fala yasqut anhu as-salah wala yazal yusalli fa inna salatal Naam, fa inna salata lahu fardun wajibun. dama annahu hayyan wa aqluhu thabita. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya apabila dia tidak mampu menggunakan tata cara yang empat ini, maka salat tetaplah ada kewajibannya dan tidak gugur atasnya. Tidak gugur atasnya selama dia masih hidup dan juga selama akalnya masih sehat atau normal. Nah, dia masih berakal. Nah, ketika sudah akalnya sudah hilang, ya, atau seorang dalam keadaan tidak sadar, maka di sini diangkat pena. Ya, pena catatan amal diangkat sehingga tidak diwajibkan baginya sholat. Ini telah kita jelaskan di awal-awal pembahasan. Nah, di antara syarat seseorang muslim sholat adalah dia berakal. Kemudian ila annahu yumi Bagaimana caranya? Disebutkan di pendapat pertama, dia sholat dengan uh, melirikkan pandangannya. Ini kaifiahnya. Nanti akan kita jelaskan. Ya. Nah, mana yang roji? dari kedua pendapat ini? Dia sholat dengan melirikkan pandangannya. Yusalli bi'aini, dia sholat dengan kedua matanya. Ya, karena tidak mampu lagi bergerak. Lisannya pun tidak bisa berucap. Seperti contoh kasus 6 terkena musibah kebakaran tadi. Seluruh tubuhnya habis kebakar sehingga tidak bisa berbicara, tersisa matanya saja. Nah, maka disini disebutkan dia sholat dengan kedua matanya. Nah, Kemudian ketika dia tidak mampu sama sekali dengan matanya pun dia tidak bisa. lebih nah, biqalbihi. Dia sholat dengan hatinya. Ini pendapat pertama. Wastadallu bi'umumi qawlihi ta'ala. Dan mereka berdalil dengan keumuman. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan atau membebani seorang pun dari makhluk kecuali dengan batas kemampuannya. Kemudian mereka berdalil dengan hadis yang umum dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Segala sesuatu yang aku perintahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka tunaikanlah dengan kemampuan kalian sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Wahada madhab syafi'i. Ini pendapatnya dari madhab syafi'iyah. Nah. Dan kita berikan catatan di sini. Walaysa hunaka dalilun sarih fi kaifiyatin mahsusah ghair hadhi al-kaifiyat al-arba. Tidak ada dalil yang jelas menjelaskan kaifiyah salat orang yang sakit keadaan seperti ini ya Selain daripada yang hadis yang sebelumnya. Tata cara yang empat yang telah kita lewati pembahasannya. Tidak ada. Setelah mustalqir al bohri ini tidak ada satupun hadis yang menjelaskan dari Nabi SAW Kefiah ini. Tidak dengan mata, tidak pula dengan hati, ataupun tidak pula dengan isyarat. Isyarat jari jemarinya. Nah, karena kalau, kalau yang pertama menyatakan dengan jari, kemudian dengan e, matanya, kemudian dengan hatinya, tetap dia sholat. Selama dia masih hidup, selama dia masih berakal, sholat itu masih harus ditunaikannya. Ini pendapat yang pertama. al qaulustani pendapat yang kedua, mereka menyatakan illam yastati' al kayfiyatil arba' fa innahu saqatat anhus shalah. Ketika seorang muslim dia dalam keadaan seperti ini tidak mampu menggunakan empat cara ini yang telah datang dalam hadis Imran bin Hussein. Nah, maka sungguhnya telah gugur darinya kewajiban sholat. Tidak ada kewajiban baginya melaksanakan sholat fardu. Nah, sampai dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai dia mampu kembali, atau dengan seizin Allah, Allah wafatkan. Nah, maka telah dicabut darinya kewajiban menunaikan sholat fardu. Nah, ini pendapat yang kedua. Apa alasan mereka? Yang pertama mereka sebutkan lam yathbut dalilun fi syar'i ghairal kaifiyatil arba'. Tidak ada satupun dalil yang sahih sabit ya menjelaskan kepada kita selain tata cara yang empat ini. Berdiri, duduk, berbaring, terlentang. Ini saja. Tidak ada yang selainnya, tidak ada dengan hati, dengan lisan, dengan tidak ada sama sekali. Nah. Kemudian alasan yang kedua, walam yakun ba'daha minal wus'i awil istita'ah li'anna al wusai huwa ma ja'a bayanuhu min Allah wa rasulih. Alasan yang kedua adalah setelah cara ini ya, setelah cara ini tidak ada lagi di bawahnya itu sesuai dengan kemampuannya. Karena disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan makhluk. Nah, kemampuan ini al-wus' telah dijelaskan dalam hadis Imran bin Husain. Ya. Dengan empat cara tersebut. Nah, ya, makanya al-wus'a di sini adalah segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Selain itu, ketika tidak ada penjelasannya, maka bukan termasuk dari al-wusa'. Karena ini permasalahan dalam ibadah. Kemudian yang ketiga adalah fal ibadah tauqifiyah. Ya, ibadah itu adalah perkara yang tauqifi. Perkara yang tauqifi, aturannya aturan pelaksanaannya. Nah, bagaimana tata caranya? Semua itu tauqif yang menjadikan patokan atau yang menentukan adalah Allah dan Rasulnya. Tidak bisa selain keduanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa maka kana bukan nasiyah Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu lupa. Ya, lupa dengan apapun. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak lupa dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada rasulnya dengan hadis tentang kaifiah orang yang sakit dengan empat tata cara tersebut. Nah. Kemudian alasan yang berikutnya, walau kana hunaka sifatun akhar ghayra ma dzukrat fil hadis la bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka qa'idatun ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Alasan yang berikutnya, kata pendapat yang kedua ini, kalau seandainya ada cara lain selain yang empat ini. Ada cara lain selain empat ini. Sholat dengan kedua matanya, sholat dengan hatinya. Bagaimana sholat dengan hati? Sholat dengan hati berarti dia meniatkan gerakan. Meniatkan gerakan seluruh sholat. Yang dimulai dari takbir, membaca istiftah, membaca al-fatihah, membaca qiraah. Terus sampai dia salam tapi dengan hatinya saja. Membayangkan. Nah, atau dengan kedua matanya ketika dia ruku ya pandangannya itu diturunkan itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih seperti itu kaifiahnya ketika sujud lebih diturunkan lagi ke bawah pandangan arah pandangan nah maka di sini disebutkan kalau seandainya di sana ada sifat selain dari yang empat ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan menjelaskannya. Dan di sana terdapat kaidah yang telah baku di dalam uh, usul fiqh ya di dalam ilmu usul fiqh bahwasanya takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz menjelaskan dalil atau menjelaskan uh, suatu perkara namun terlambat ya terlambat itu tidak boleh dan itu dan itu tidak berlaku ya tidak berlaku pada Allah dan Rasulnya nah Allah dan Rasulnya tidak akan terlambat menjelaskan kepada umatnya tentang suatu hukum pun. Ya, pasti ketika diperlukan, tek, itu pasti akan datang ahkamnya. Nah, dan Nabi SAW sampai di akhir hayatnya beliau menggunakan kaifiah yang telah dijelaskan di dalam hadis Imran bin Hussein. Beliau di akhir hayatnya mendekati wafat beliau sakit dan beliau tetap salat dengan kefi yang telah disebutkan dalam hadis Imran bin Husain. Wahada madhabu Abu Hanifah. Ini adalah pendapatnya madhab dari Abu Hanifah. Madhab Hanafi. Wariwayatu an Ahmad. Dan ini juga riwayat dari Imam Ahmad. Wahuwa qawlu aktsarul Hanabilah. Dan ini adalah pendapat yang paling banyak dari madhabnya Hambali. Wa madhabu Malikiyah. Dan ini juga madhabnya Maliki. Nah, di sini banyak para ulama yang memiliki pendapat di kaul yang kedua. Wahwatarji huwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan juga inilah yang dirojihkan oleh eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan ini adalah pendapatnya As-Sa'di. Ya, pendapatnya As-Sa'di dalam tafsirnya. Kemudian juga di antara ulama yang ada di zaman kita adalah pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mereka berpendapat bahwasanya ketika seseorang dalam keadaan seperti ini telah gugur darinya kewajiban salat. Tidak ada kewajiban baginya salat. Nah. Taib. Di sini kita kita bawakan faidah yang dinukilkan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa mata ajiza 'anil ima saqatat anhu shalah wa la yalzumuhu al ima bi tarfihi ketika seseorang tidak mampu lagi untuk menundukkan kepalanya ya menundukkan kepalanya ketika apa ketika ruku dan sujud nah dalam keadaan posisi cara yang terakhir mustalkan al-dhahri dan dia tidak mampu lagi untuk ruku, ruku ataupun sujud dengan menundukkan kepalanya. Nah, Sakotat anhu maka telah gugur darinya kewajiban sholat dan tidak ada kewajiban baginya untuk menggunakan uh, matanya dengan atau menggunakan matanya untuk melaksanakan sholat. Kemudian beliau menyebutkan dalam tempat yang lainnya wahadal qaulu asah Inilah pendapat yang paling benar. Yaitu yang kedua. Li'anna al-aina laisa min a'malis salah. Alasannya apa? Dikarenakan mata ini bukan termasuk dari perbuatan di dalam salat. Ya, apakah ada dalam sholat kita menggunakan mata? Nah, dalam perbuatan, dalam gerakan. Tidak ada. Nanti akan dibahas insyaallah Allah terkait dengan memandang dalam tempat sujud ya. Nah, manda dalam tempat sujud. Itu saja. Selainnya tidak ada. Nah, maka di sini disebutkan oleh beliau, li'anna al-aina laisa min amali shalah. Mata ini bukan termasuk dari bagian perbuatan salat. Wala yatamayyaz fihi ar-ruku' 'an sujud walal qiyam 'anil qu'ud. Dan tidak akan terbedakan ketika seorang sholat dengan matanya, ketika dia ruku, sujud, ketika dia berdiri dan duduk, tidak akan terbedakan sama sekali. Nah, bagaimana dia bisa membedakan? Tidak bisa. Bahkan ketika dalam keadaan lemah, ya, yang kita contohkan tadi seorang terkena musibah terbakar tubuhnya, ini lemah sekali, sehingga tidak bisa atau tidak mampu dalam keadaan seperti ini untuk membedakan. Dan beliau menyebutkan bal huwa naw'un minal abath alladhi lam yashra'ahu Allah taala. Bahkan menggunakan mata di dalam atau menggunakan atau dalam melaksanakan sholat dengan menggunakan mata ini termasuk dari bentuk apa istilahnya main-main ya yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkannya. Ini disebutkan dari eh, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian faedah yang lainnya disebutkan oleh Al Imam Ibn Muflih salah satu dari ulama mazhab Hambali. Beliau menyebutkan layalzamuhu al-ima bi tarfihi li'adami thubutih. Tidak ada perintah salat dengan menggunakan mata dikarenakan tidak ada riwayat yang sahih. Tidak ada perintah atau praktek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan walil qaulil awwal adillatun dha'ifah yatulu dzikruha. Dan sungguh pada pendapat yang pertama yang menyatakan tetap ada sholat, ini mereka tidak memiliki dalil yang sahih. Dalilnya doaif, lemah, kemudian terlalu berpanjang dalam permasalahan ini. Faedah yang lainnya disebutkan oleh Al-Imam as Salah satu dari ulama mazhab Al-Hanafi. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Mabsut. Al-Mabsut ini salah satu kitab yang terbesar atau kitab induk di dalam mazhab Hanafiyah terdiri dari 30 jilid 30 jilid kitab ini dan tercetak ada kitabnya ada yang dikarang oleh al-Imam As-Sarkhasi Abu Sahal Muhammad bin Ahmad rahimahullah taala beliau termasuk dari salah satu mazhab uh, ulama dalam mazhab Hanafi yang tersohor beliau menyebutkan innal ima'a ibaratun anil isyarah Wal isyarah takunu birras. Sesungguhnya menundukkan kaifiyah dalam salat itu adalah dengan kepala. Fa ammal ain yusamma in, inhaan. Adapun dengan mata itu dalam bahasa Arab diistilahkan dengan inha. Inha itu yaitu melirik. Ya. Kalau dengan kepala itu ima menunduk. Dan Rasulullah merintahkan untuk menunduk dalam ruku dan sujud. Sujud lebih turun. Adapun dengan mata ini istilahnya dengan inhaan, melirik, bukan imaan. Wabikol bihi yusamma niyatan. Dan dengan hati dalam bahasa Arab itu istilahnya adalah niat. Ya, niat. Wa bi mujarradin niyyah la Dan hanya sebatas niat saja ini tidak akan bisa menunaikan salat. Nah, wa nasbul ibdal bir la yajuz dan e, berpegang dengan sesuatu yang menggantikannya itu dengan akal ya. Artinya kita akal-akalan. Oh, kalau tidak bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya kan? Mesti seperti itu. Dari pendapat yang pertama menyatakan demikian. Kalau tidak bisa dengan ini, dengan ini, dengan lebih rendah, lebih rendah sampai dengan hatinya. Nah ini disebutkan wanafs wanasbul ibdal birra'i Ya, dengan akal-akalan la yajuz maka seperti ini tidak diperbolehkan nah Faedah yang terakhir disebutkan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala dalam kitabnya Syarhul mumtah Beliau menyebutkan terkait dengan apa yang beliau uh, pegang dalam pendapat ini yaitu yang kedua bahwasanya tidak diwajibkan lagi baginya salat. Gugur darinya kewajiban salat. Beliau menyebutkan ba'dul amah yaqulun idza ajiza 'anil ima'i birra'si aw ma'a bil isbi'i wa yansibuna al isbi' hal qiyam wa hal ruku'i al isbi' Sebagian orang awam yang tidak tahu ilmu mereka menyatakan bahwasanya apabila seseorang itu tidak mampu untuk menundukkan dengan kepalanya dalam keadaan sakit ya ketika ruku dan sujud maka dia menundukkannya dengan jarinya dengan jari telunjuknya ya seperti ini dia menegakkannya ketika berdiri kemudian ketika ruku dia turunkan nah. wahal sujud yasjud bi ayyadammahu dan ketika sujud dia lingkarkan ini sebagai ganti apa? Sujud. Ini ucapannya orang awam. Ya. Nah. Lamma ajiza bilkul. Ya. Ketika sudah tidak mampu semua, lazimahul ba'd tetap ada walaupun sebagian. Yaitu dengan hatinya. Nah, fahadhil mukallafah. Ini perkara yang memberat-beratkan. Taklif memberat-beratkan. Bi antusalliya biha. Wa hadza la aslalahu wa lam ta'ti bihi as-sunnah. Perkara yang seperti ini tidak ada dalilnya sama sekali dan juga tidak ada satupun hadis yang memerintahkannya. Fahada mashhurun indal amah dan ini perkara yang sudah sangat uh, masyhur ya yang ada pada orang-orang awam atau orang-orang yang tidak mengetahui ilmu. Nah, maka di sini beliau memberikan faidah fayajibu ala talabatil ilm ayyubayyinu lil amah maka wajib kepada seluruh para penuntut ilmu untuk menjelaskan kepada mereka bi anna hadza la aslalah cara seperti ini tidak ada tuntunannya fal ainu as-sahih annahu la yusalli biha sesungguhnya mata itu yang benar adalah tidak salat dengannya fa kaifa bil isbi alladhi lam tarid bih dan juga dengan jari ini tidak ada nas yang warid dalamnya La fi hadithin da'if wa la fi hadithin sahih. Tidak dalam hadis yang da'if tidak pula dalam hadis yang sahih. Wallahu taala a'lam. Taib Ini penjelasan terkait dengan permasalahan seseorang yang sakit dan tidak mampu menggunakan tata cara yang empat yang telah disebutkan dalam hadis Imran bin Husain. Tapi mana yang rajih? Ini belum kita rajih, belum kita tarjih. Mana yang lebih kuat? Wallahu taala alam bisa dilihat dalilnya. Ya, pendapat yang kedua menyatakan dalil e, mereka menyebutkan berbagai alasan argumentasi tidak ada dalilnya dalam permasalahan ini selain hadis Imran. Nah, pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya kewajiban itu tetap ada selama akalnya masih ada. Nah, maka yang rajih atau yang mendekati dengan al-haq itu pendapat yang kedua. Yang menyatakan bahwasanya telah gugur darinya kewajiban sholat. Nah, wallahu taala alam. Baik. <clears throat> Melengkapi dari faidah pada bab ini yang terakhir ketika seorang yang sakit al-masalah as-sadisah permasalahan yang keenam Hal yajuzu lil maridi ayyusalli 'ala sarir. Apakah diperbolehkan seseorang yang sakit menunaikan salat di atas tempat tidurnya atau di atas kasurnya? Nah. Maka jawabannya adalah an hadza jaizun. Perkara yang seperti ini diperbolehkan. Tidak ada larangan di dalamnya. Dan telah ditanya Asy-Syaikh Ibnu kemudian Asy-Syaikh Shalal fauzan tentang permasalahan ini mereka menjawab annahu la ba'sa ayyusalliya al-insan ala syai'in murtafi' kasariri wa nahwih. Tidak mengapa seorang salat di atas sesuatu yang tinggi ya. Tinggi tempatnya seperti di tempat uh, tidur atau yang semisalnya. Diperbolehkan. Diperbolehkan sholat di atas ranjang tempat tidur ada yang semisalnya. Wallahu taala alam. Kita masuk pada pembahasan kitab. Qala al-musannif rahimahullahu taala As-salatu fis safinah. Melaksanakan salat di atas perahu. Dan di sini juga termasuk dalam hukumnya adalah melaksanakan sholat di atas pesawat. seperti yang disebutkan dalam faidah yang di bawah catatan kaki. Wa hukmus sholati fit ta'irah di fis safinah. Dan hukum sholat di atas pesawat itu sama dengan sholat di atas perahu atau kapal. Wa qala rahimahullahu taala wa su'ila sallallahu alaihi وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائمة إلا أن تخاف الغرق Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dan Imam Al-Hakim dan sanatnya sahih Rasulullah SAW beliau ditanya tentang bagaimana sholatnya seseorang di atas perahu. Maka beliau menjawab, sholatlah engkau di atasnya dengan berdiri. Kecuali apabila engkau khawatir tenggelam. Khawatir tenggelam atau khawatir jatuh. Katanya semisalnya. Nah, kita selesai dari pembahasan sholat orang yang sakit. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru Sholat orang yang sehat tidak sakit namun di atas kendaraan ya di lautan atau di atas kendaraan di udara yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya itu terkait dengan kendaraan di atas daratan. Nah, maka di sini akan kita bahas terkait dengan sholat wajib di atas uh, jalan laut atau di atas jalan udara. Tayyib. Dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan dan faidah. Permasalahan yang pertama, ma hukmu salatil fardhi 'ala safina Apa hukumnya menunaikan salat fardu di atas kapal? Ajma'al ulama 'ala jawazi salatil fardhi 'ala safina Para ulama fiqha rahimahullah rahimahumullah jami'an mereka telah bersepakat di atas ijma' bolehnya menunaikan salat fardu di atas as-safinah. Di atas perahu ataupun pesawat. Nah. Naqalahu An-Nawi ijma'an. Al-Imam An-Nawi telah menukilkan ijma' dalam permasalahan ini. Dan beliau menyebutkan wasahhal fariidhah fi safinati al-waqifah awil jariyah bila khilaf. Dan boleh melaksanakan salat fardu di atas perahu, kapal, baik ketika dalam keadaan berhenti ataupun dalam keadaan sedang jalan. Bila khilaf tanpa adanya perselisihan dalam permasalahan ini. Idastaqbal qiblah wa atammal arkan dengan syarat dia salatnya menghadap kiblat kemudian menyempurnakan rukun-rukunnya. Wad dalil, dalilnya apa? kama dzakara fil bab sebagaimana disebutkan dalam bab ini salli qa'iman illa an takhafal gharq salatlah engkau di atas perahu dengan berdiri kecuali ketika engkau khawatir jatuh tenggelam maka salatlah dengan duduk ya telah kita lewati pembahasannya bahwasanya berdiri pada salat fardu adalah rukun di antara rukun-rukun salat ya tidak akan sah seseorang sholat ketika dia mampu dengan atau selain tanpa berdiri. Nah, dalil yang lainnya telah datang dari sebagian para sahabat, diantaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau ditanya tentang sholat di atas perahu atau kapal. Kemudian beliau menyebutkan Safartu ma'a Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Darda. Pada suatu hari aku melakukan safar rihlah perjalanan bersama Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Darda. Fakana imamuna yusalli bina. Ya. Dan Anas bin Malik ini riwayat dari Maula uh, Abdullah bin Abi Utbah bekas budaknya dari Anas bin Malik. Bekas budaknya Anas bin Malik ini menyebutkan dan Anas bin Malik mengimami kami di dalam perjalanan tersebut fis di atas kapal qaiman dalam keadaan berdiri wa nahnu nusalli khalfahu qiyaman dan kami salat di belakangnya dalam keadaan berdiri hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dan sanatnya sahih maka dari kedua dalil ini seseorang muslim ketika di atas pesawat ataupun di atas kapal maka diperbolehkan menunaikan sholat fardu. Nah, baik, adzan dulu. Kemudian setelah diperbolehkannya, seseorang melaksanakan sholat di atas perahu ataupun pesawat. Nah, maka bagaimana kaifiahnya? Adapun untuk kaifiahnya, dia diwajibkan tetap diwajibkan untuk berdiri dan juga tetap diwajibkan untuk menghadap kiblat. Ini stata'a wa in amkana selama hal ini ketika dia mampu dan juga memungkinkan. Ya. Ini adalah mazhab dari jumhur ahlul ilm. Tetap diwajibkan berdiri dan menghadap kiblat selama dia mampu dan memungkinkan. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam bab ya, bab yang sebelumnya idza qumta ila shalah fa asbighil wudu tsumma istaqbil qiblah fakabbir. Dalil yang lainnya sholli qa'imah Nah, dalil menghadap kiblat, dalil berdiri, ini berlaku pada seluruh keadaan. Nah, tetap diwajibkan untuk berdiri dan menghadap kiblat. Ketika dia tidak mampu untuk berdiri, maka dia duduk. Ya, posisinya adalah duduk. Ketika dia tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka dia salat ila ayyi jihah. Dia salat kepada arah manapun. Namun usaha yang pertama kali harus mencarinya dan berusaha. Ya, harus mencari dan berusaha. Nah, wallahu taala alam. Pendapatnya Imam Malik, Syafi'i dan yang selainnya dari mayoritas ahlul ilm. Dan di sana ada menyatakan pendapat dari madhab Al-Hanafi bahwasanya tidak ada kewajiban baginya untuk berdiri ya, dan ini merupakan e, menyelisihi dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam salli qa'iman illa an takhafal gharq salatlah engkau dalam keadaan berdiri kecuali engkau khawatir tenggelam khawatir jatuh karena posisi yang tidak nyaman ya berjalan bergerak nah bergoyang kendaraan tersebut pesawat atau kapal maka dia duduk illa an takhafal gharq. Naam. Wallahu taala alam. Adapun hukum salat sunnah di atas kapal ataupun pesawat, ini telah kita lewati pembahasannya bahwasanya berdiri di dalam salat sunnah itu hukumnya adalah sunnah. Dan juga menghadap kiblat pada salat sunnah adalah pada salat sunnah adalah hukumnya sunnah. Maka tidak mengapa dia menunaikan salat sunnah dalam kendaraan seperti ini. Wallahu taala alam. Al-muhim sama permasalahannya hukumnya sama diperbolehkan ya menunaikan salat namun hanya sekedar usahanya saja. Kalau di salat fardu dia harus berusaha mencari dulu. Usaha untuk berdiri. Shalli qa'ima illa an takhafal Usaha. Nah, usaha. Fastaqbal qiblah Idza qumta ila shalah fasbighil wudu thumma istaqbal qiblah fakabbir. Dia harus berusaha dulu mencari kiblat. Bertanya atau mencari tempat yang telah disediakan untuk sholat semampunya. Semampunya ya dan semudahnya baginya.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 Alhamdulillahirabbil alamin.